majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitab Allah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatadarasuna kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan pasti akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghashiyatuhumur rahmah dan diliputi oleh kasih sayang Allah. Wa fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di sisi para malaikatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang duduk di majalisul ilm, majalisul zikir yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Yang disebutkan di dalamnya adalah tauhid was sunnah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Sebab sebagaimana penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu ini tidak ada yang bisa menandinginya apapun bagi orang-orang yang baik niatnya. Qala Ditanya beliau bagaimana niat yang baik? Qala raf'ul jahli an nafsihi. Dia belajar agar mengangkat kejahilan dari pribadinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Oleh karena itu ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan ambil indahnya hidup di bawah naungan akhlak yang mulia dan indahnya akhlak ahlus sunnah wal jamaah dan tidak lupa kita bersalawat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena majelis yang tidak dibacakan di dalamnya salawat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini majelis sutiratin yaumal qiyamah majelis yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Akhlak apa arti akhlak? Dijelaskan oleh para ulama kita, akhlak yang mulia ini tidak lepas dari tiga perkara. Badlun nada. Yang pertama adalah badlun nada. Berbuat kebaikan. Wa kafful dan menahan diri untuk berbuat kejelekan. Tidak berbuat buruk terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Wahtimalul adza dan sabar atas gangguan cobaan dari orang lain. Inilah dia akhlak yang mulia itu tidak lepas dari tiga ini. Bazlun nada mengorbankan segala kebaikan, berbuat segala bentuk kebaikan. Wa kafful adza tahan diri untuk tidak berbuat keburukan. Wahtimalul adza kemudian sabar menahan segala gangguan, ujian dan cobaan. Inilah dikatakan al-akhlaq ya al hasanah akhlak yang mulia akhlak yang baik mengenai akhlak yang baik ini telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hadis beliau. Yang antaranya Allah Swt sebutkan di dalam surat Al-Qalam pada ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang mulia. Dan akhlaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkenal. Sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul maupun setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Maka dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan dalam silsilah sahihah nomor 45 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq Allah Subhanahu wa taala mengutus aku untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di kalangan orang Arab terdahulu mereka punya akhlak. Di antara akhlak-akhlak mereka yang mulia al-karam wal jud sifat pemurah dan dermawan. Kemudian di antara akhlak yang mulia juga sifat mereka itu tidak suka bohong. Sebagaimana hadis Abu Sufyan yang diriwayatkan oleh Muslim ketika ditanya oleh Heraklius dengan berbagai macam pertanyaan yang akhirnya Heraklius pembesar Romawi berkesimpulan bahwasanya Muhammad itu seorang nabi. Dan ada beberapa yang lainnya lagi akhlak-akhlak mereka yang mulia. Maka Nabi alaihi mengatakan innama bu'ithu liutammim. Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyempurnakan. Ini sudah ada bakal akhlak yang baik itu. Maka Nabi alaihi di Makkah berdakwah selama 13 tahun. 10 tahun khusus yang berkaitan dengan akidah. Meluruskan akidah umat yang penuh dengan kesyirikan dan dibarengi dengan akhlak. Maka Nabi alaihi Wasallam kita mengenal sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau digelari Al-Amin maka ketika Nabi SAW sudah mulai mendakwahkan tauhid, siangnya mereka mengatakan terhadap Nabi SAW, sahirun, kadzab, tukang sihir, pendusta, syair, majnun, tukang syair, gila. Tetapi malam harinya mereka datang ke Nabi SAW menitipkan harta mereka. Nabi alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz hadis yang lain, "Innama bu'ithu liutammima masalihal akhlaq." Allah Subhanahu wa taala utus aku untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang indah, akhlak-akhlak yang baik. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua toladan yang baik. Suri toladan yang baik. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Hadihil ayatu aslun azimun fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam في aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dalam ayat yang tadi dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian semua suri teladan yang terbaik. Ayat ini merupakan asal, pokok, pondasi, dasar fit ta'assi dalam mencontoh. Menjadikan contoh bir Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam keadaan-keadaan beliau. di sini pentingnya seorang mempelajari sirah nabawiyah. Sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Perangai dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sana kita akan mengetahui bagaimana jamilul khuluq, keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi terhadap anak kecil. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi yang kecil. Walam yuwaqtir kabirana dan tidak menghormati yang lebih tua walam ya'rif li'alimina haqqahu dan tidak mengetahui haknya orang-orang yang berilmu. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'riful qasi wad dani. Ya, orang yang jauh kenal beliau, orang yang dekat pun kenal beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan dibawakan dalam silsilah sahihah nomor 284 akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini terbagi menjadi tiga dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan pengambilan mereka dari ayat-ayat Al-Quran maupun ahadis. Yang pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga akhlak kita kepada sesama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Adab-adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang teragung kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita tunaikan haknya. Dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu arda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya Muadz, Atadri ma haqqullah al ibad? Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang hamba? Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan hak hamba yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul Allah wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul yang paling tahu. Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah. Jangan memberikan peribadatan itu, jangan memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hak-hak Allah Azza wa Jalla secara umum adalah ibadah. Dan secara menyeluruh lagi ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang muslim menunaikan antara diri ah, hak Allah Subhanahu wa taala, maka di sini barulah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki akhlaknya kepada sesamanya. Oleh karena itu telah dikatakan oleh para ulama kita dan para ulama salaf, man aslaha ma bainahu wa bainallah atau man aslaha sariratahu bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan manusia maka lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang, antara 73 sampai 79 cabang. Atau 63 sampai 69 cabang iman. A'laha. Cabang iman yang paling atas Cabang iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, tauhid. Wa adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan segala yang mengganggu dari jalan raya. Ini akhlak. Wal haya'u syu'batun minal iman dan malu itu cabang dari keimanan. Ini akhlak. Al-haya. Sampai Nabi alaihi katakan tentang masalah malu ini. Inna mimma an nasu min kalamin al ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara ucapan para nabi yang masih tersisa, nabi-nabi yang dahulu. dan sudah hampir tidak ada sudah kita ketahui ucapan nabi-nabi terdahulu. Nah, di antara yang tersisa ucapan para nabi terdahulu itu apa? Idalam tastahi fasna Kalau engkau tidak malu perbuatlah semaumu. Artinya apa? Orang kalau sudah tidak punya rasa malu dia akan berbuat semaunya. Maka haya malu la ya'ti illa bi khair kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mendatangkan kebaikan. Malu yang bagaimana para hadirin yang dirahmati Allah Azza Malu yang mencegah kita untuk berbuat maksiat. Inilah malu yang tercela, yang ter, yang dipuji, malu yang tercinta. Adapun kita malu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Alaihissalam Wasallam memerintahkan umatnya untuk berjenggot. Dan ini sunnahnya para ambia. Sebagaimana juga Nabi Allah Musa alaihissalatu Kemudian Nabi Allah Harun alaihissalatu Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai saudaraku, jangan engkau tarik janggutku. Ini menunjukkan para nabi berjanggut. Malu saya pakai janggut dikira saya tua nanti. Ini malu yang tercela yang seperti ini. Kenapa? Malu untuk melaksanakan perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya dari ajaran-ajaran Islam, dari ajaran-ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malu yang terpuji adalah malu yang mencegah kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan malu yang terpuji. Kemudian dijelaskan oleh para ulama kita dan sebelumnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan tentang akhlak yang mulia ini dikatakan wa a'mal allati tuthqilu fil mizan atau tathqulu fil mizan di antara amalan-amalan yang memberati timbangan apa yang memberati timbangan seseorang kelak pada hari kiamat yaitu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi rahimahullah taala dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu wardah inna athqala shay'un atau inna athqala shay'in yudha'u fi mizanil 'abdi yawmal qiyamati khuluqun hasanun yang terberat diletakkan pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia ya baik sifatnya bazlun nada berbuat kebaikan berkata yang baik wa kafful adza atau sifatnya menahan segala yang menyakiti tidak mengenai mengenai orang lain wahtimalul adza atau sifatnya menahan apa saja yang mengganggu dari orang lain sabar Nabi alaihi wasallam katakan Hal yang terberat pada timbangan seorang hamba pada hari kiamat adalah khulukun hasanun, akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahishal badhi, orang-orang yang kata-katanya kotor. dan orang-orang yang perbuatannya keji. Ini paling dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dalam eh, lafaz yang lain, ma yudha'u fil mizani yaumal qiyamah athqal min khuluqin hasan. Tidak ada yang terberat yang diletakkan dalam timbangan pada hari kiamat selain dari akhlak yang mulia. Maka tidak ada jalan terbaik untuk mempelajari akhlak yang mulia ini kecuali dengan kita merujuk mempelajari as-sirah an-nabawiyah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jadi tadi akhlak yang pertama adalah yang paling utama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Rasul yaitu mentaati beliau, mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, petunjuk-petunjuk beliau. Dan ini diantaranya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Maka hati-hati para hadirin. Kita mengangkat suara di atas suaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali dalam hal-hal yang diizinkan untuk mengangkat suara, maka boleh kita mengangkat suara. Jangan pula engkau teriak nyaring untuk memanggil beliau. Kajahri ba'dikum li seperti kalian ya berteriak memanggil kawan kalian satu sama lain. Antah a'malukum yang akibatnya akan membatalkan amalan kalian wa antum la tash'urun sementara kalian tidak sadar. Maka di antara akhlak kita kepada Nabi alaihi Wasallam ketika nama beliau disebut maka mesti kita bersalawat. Sampai Nabi alaihi Wasallam telah menjelaskan ketika naik mimbar yang mana mimbar Nabi Alaihissalam tiga tangga. Kalau kita masih di masjid-masjid kita masih pakai podium. Nabi Alaihissalam punya mimbar tiga tangga dari depan. Begitu naik tangga yang pertama Nabi mengatakan amin. Naik ke tangga yang kedua mengatakan amin. Naik ke tangga, tangga yang ketiga mengatakan amin. Selesai berkhutbah Nabi Alaihissalam selesai salat Nabi ditanya, Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai tiga kali. Apa aminmu itu? Maka Nabi SAW mengatakan aminku yang pertama. Jibril berdoa. Raghima anfa rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu amin. Celaka dan hina dina seorang bertemu dengan bulan Ramadan, lantas Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Celaka dia, katakan amin ya Muhammad. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Amin yang kedua, raghima anfu rajulin adraka abawaihi aw ahdahuma. Celaka seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya. Falam yabur bihima tetapi dia tidak berbakti kepada keduanya atau kepada salah satunya. Katakan amin ya Muhammad, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengaminkan. Yang ketiga, raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falan yusalli alayya celaka dan hina dina seseorang yang namaku disebut di tengah-tengahnya lantas dia tidak bersalawat kepadaku ini diantara akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian akhlak kita kepada sesama maka Nabi Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam arba'innya Nabi alaihi salatu wasallam katakan, "Ittaqillah haitsuma kunt." Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini takwa ini yang paling-paling utama para hadirin. Cuma mudah diucapkan, sulit prakteknya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Banyak kita takut di hadapan manusia. Tetapi tidak takut kalau sendiri. Banyak kita takut menyelisih orang banyak. Padahal kita ikut Allah dan Rasulnya. Takut menyelisih orang banyak, tetapi tidak takut menyelisih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana akhlak kita kepada Allah azza wa jalla? Ittaqillah haitsu wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha iringi ya perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia ini dengan akhlak yang yang baik ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan oleh para ulama kita di antaranya Imam As-Sabuni rahimahullah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawat. Ahlus sunnah wal jamaah memandang dan melihat al-musara'ah ila ada'is salawat. Segera melaksanakan salat. Bagi laki-laki wajib datang ke masjid untuk berjamaah illa min udhrin kecuali ada uzur. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab beliau Al-Um setelah membawakan hadis yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasalam la uhriqanna buyuta aku akan bakar rumah-rumah orang-orang la yashhaduna jamaah yang tidak ikut salat berjamaah. Illa min udhrin kecuali ada uzur tentunya ya. Laki-laki yang tidak ada uzur, mana uzur? khaufun au maradun. Takut atau sakit. lafaz yang lain khaufun au matarun. Takut atau hujan. Apa kata beliau rahimahullah dalam kitab al-Um? La urakhisu ahadan fi tarkil jama'ah illa min udhrin. Aku tidak ringankan seorang pun untuk meninggalkan sholat jamaah kecuali ada udurnya. Maka ini ahlu sunnah wal jamaah. Musara'ah ila ada'is salawat. Berlomba-lomba untuk melaksanakan salat segera. Ya, pada waktunya. Kemudian wa yatawasawna bi qiyamil lail lis salati ba'dal manam. Demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah saling ingatkan untuk salat malam. Setelah tidur wa bisilatil arham menyambung rahim. Ya, kita bahasa kita di sini semuanya silaturahmi. Padahal yang namanya silaturahmi itu yang ada hubungan darah. Kalau tidak ada hubungan darah namanya ziarah. Ya, kita mau ziarah, kita mau berkunjung. Atau sahih. Ini dalam bahasa Islam. Nah, kalau ada hubungan darah, ya ada pertalian darah, maka ini dikatakan silatul arham. Yang mana menyambung rahim ini adalah di antara asbab dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ahabba an yunsa'a fi ajalihi, man ahabba wa ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan dan dilapangkan rezekinya sambung silaturahmi. Pertanyaannya, Loh bagaimana umur kita dipanjangin sementara umur kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya pertama masalah takdir kita tidak tahu. Yang jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan siapa yang ingin panjang umur, luas rezeki, lapang rezeki, sambung silaturahim. Maka Ibnu Hajar memberikan perumpamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk mencatat. Kalau dia menyambung silaturahmi sekian umurnya 100 misalkan. Kalau dia tidak maka 60 tahun. Malaikat ini tidak tahu apakah fulan menyambung silaturahmi atau tidak. Sehingga dia tidak tahu apakah catatannya 60 tahun atau 100 tahun. Yang jelas ini merupakan asbab seorang bisa panjang umurnya dan lapang rizkinya yaitu menyambung silatur silaturahim. Dan bahkan Nabi SAW menjelaskan, afdalus sadaqatu ala dzirrahimil kashih. Seutama-utama sadaqah adalah bersadaqah kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Jadi kalau kita biasanya kalau kerabat memusuhi kita sudah buang sudah. Tidak para jamaah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan laisal wasil bil mukafi. Bukan yang namanya orang menyambung silaturahmi karena berbalas. Tadi datang uh, eh, famili sana famili datang ziarahi dia. Lusanya dia yang berkunjung ke sana. Inilah ini bukan dikatakan silaturahmi yang hakiki. Yang namanya silaturahmi yang hakiki itu adalah antasilaman aga yang memutus hubungan dengan keluarganya tapi tetap kita cari dia. Itulah yang dikatakan silaturahim. Ya, ini hakikat dari silaturahim. Dia tidak mau menegur kita, dia tidak mau menyapa kita, dia tidak pernah mau datang ke tempat kita. Ya, kita sakit tidak pernah dikunjungi. Kita butuh apa-apa tidak pernah dibantu. Tiba-tiba terjadi pada dirinya apa yang kita pernah alami. Kita berbalas baik. Bukan membalas keburukan. Kita datangi dia. Kita bantu dia. Inilah dia dikatakan orang yang benar-benar menyambung silatur rahimnya. Taib. Kemudian Wal wa ifsya'is salam. Menebarkan salam. Ini diantara antara akhlak yang mulia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada para sahabatnya, awala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjuki suatu perkara, kalau kalian laksanakan kalian saling cintai? Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Maka telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu Alaikum. Qala ashrun. Sepuluh. Datang lagi Assalamu Alaikum warahmatullah. Qala ishrun. Dua puluh. Datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh." Qala thalathun. Tiga puluh. Dan dalam hadis Nabi yang lain, ya, Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim. Apabila seorang bertemu dengan kawannya hendaklah dia salam. Wa idza hala bainahu wa bainahu jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim. Apabila setelah dia bertemu dan salam lagi dipisahkan oleh tembok, dipisahkan oleh batu, kemudian bertemu lagi falyusallim, dia salam lagi. Sampai seperti ini ajaran Islam. Kemudian wa antusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salam kepada yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Yang penting jangan itu orang Yahudi, orang Nasrani atau orang-orang musyrikin. Kalau mereka la tabda'ul Yahud wa nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ Apabila kalian bertemu dengannya di jalan, maka apa? paksakan dia untuk berjalan sampai ke tempat yang paling pinggir atau ke tempat yang paling sempit. Ya, tentunya seperti ini ketika Islam jaya, Islam kuat, kita mampu membuat dia berjalan seperti itu. Tapi untuk kita mengucapkan salam kepada orang-orang kafir tidak boleh. Nah, bagaimana? Ya kalau kita memakai salam mereka, ini lebih parah lagi. Kenapa? Tasyabuh. Tenggelam dengan ibadah mereka. Tapi kalau memakai biasa ucapan biasa selamat pagi terhadap mereka tidak menjadi masalah. Tapi untuk memakai salam mereka, maka ini apa? Ini adalah loyalitas kita terhadap Islam dan barok berlepas diri kita terhadap kekufuran ini sudah nggak ada yang seperti ini. Maka nggak boleh kita tenggelam, ya ikut mengikuti gaya-gaya mereka. Karena Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Syarran fasyar, khair fakhair. Ikut yang buruk, ikut dengan mereka. Ikut yang baik, ya baik. Hadza huwa. Kemudian wa it'amit ta'am, kasih orang makan. Kasih orang makan. Ya. Kemudian warahmatu 'alal fuqara wal masakin. Sayang kepada fuqara dan masakin sayang kepada mereka. Kemudian wal aitam anak-anak yatim wal ihtimam bi umuril muslimin. Perhatian terhadap urusan-urusan kaum muslimin. Wat ta'affuf fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal mankahil wal masrafi. Ta'affuf. Afif. Kita harus menjaga makanan kita para hadirin. Jangan dari yang haram, riba, korupsi, judi, dan yang lainnya dari hasil yang haram. Demikian juga minuman kita jaga. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ya rajulun yutilu safar akbar ash'ath yamuddu yadayhi ila sama qala ya rab ya rab mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik Nabi sebut seorang yang berjalan musafir penuh dengan debu rambutnya, tidak teratur, menadahkan kedua tangannya ke langit dengan mengatakan ya Rob ya Rob. Dia bertawassul kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dibesarkan dari yang haram. Fa'anna yustajabu lidhalik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya seperti itu? Doanya bagus. Tapi apa? Makanannya haram. Riba. Uang haram, uang panas. Yang namanya riba pada hadirin rahmatullah azza Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, dirhamur riba ya'kuluhu al wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zaniyah. Satu dirham saja riba dia tahu riba dimakan lebih dahsyat dari 30 kali 6 berzina. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mengajak kepada ma'ruf. Ma'ruf yang paling ma'ruf yang kita ajak adalah tauhidullah azza wa jalla. Dan mungkar yang paling mungkar yang kita cegah adalah syirik kepada Allah. Membagi-bagi ibadah kepada selain Allah bukan hanya menyembah berhala, bukan menyembah patung, tetapi masih banyak menyembelih kepada jin dan syaitan, menyembelih kepada orang-orang mati, takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan takut yang tabii dan yang lainnya. Kemudian wal bidar ila fi'lil khairati ajma' segera melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ini semuanya adalah bentuk dari akhlak-akhlak ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Imam Al-Ismaili berkata dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah, Aqidah ahlu Ahlul Sunnah. Dikatakan wa yarawna mujanabata al-bid'ah wal atham, mujanabat al-bid'ah bid'ah wal atham wal fakhri wat takabburi wal ujubi wal khiyanati wad daghli was si'ayah. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang hendaklah menghindari segala perkara-perkara baru dalam agama. Dosa-dosa, membanggakan diri, sombong, ujub, khianah, dan yang lainnya. Wa yarawna kaffal adha. Ahlus sunnah kafful adha. Menahan untuk tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Bayangkan para jamaah menyingkirkan apa yang mengganggu dari jalan raya itu adalah cabang iman. Apalagi ngebom. Ya. Apalagi bom. Ini jelas Islam berlepas diri darinya. Bukan ajaran Islam. Teror bukan ajaran Islam. Kenapa? Membunuh jiwa seorang kafir yang terlindung dan terjaga darahnya karena orang kafir yang boleh dibunuh hanya satu para hadirin itu apa kafirul harbi kafir yang mengumumkan peperangan dengan kaum muslimin adapun punya kerjasama untuk perdamaian atau dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan pemimpin kaum muslimin atau dengan jaminan seorang muslim maka ini namanya kafir muahad atau minta jaminan keamanan, ini namanya kafir musta'man. Atau hidup di bawah kekuasaan naungan negara kaum muslimin, maka ini namanya kafir zimmi. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Bukhari? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang punya perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin, maka dibunuh lam yarah raihatal jannah yang membunuhnya tidak akan mencium aroma surga. Bagaimana katakan jihad para jamaah? Jadi jihad itu lahu syurutuhu wa dawabituhu, punya syarat, punya dawabit, aturan-aturan yang syar'i sehingga jihad itu benar-benar mendatangkan manfaat. Li'la'i kalimatillah mengangkat kalimat Allah, bukan mengangkat bendera kelompok atau bendera organisasi atau aliansi tidak, tapi mengangkat kalimatullah tauhidullah di muka bumi ini, menegakkan sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Kemudian wa tarkal ghibah dan meninggalkan yang namanya ghibah. Zikruka akhaka bima yaqrahu fi ghaibatihi. Menyebut hal-hal yang dibenci oleh saudara kita ketika dia tidak ada di hadapan kita. Ghibah. Ya, illa man al hawa kecuali orang-orang yang menampakkan hawa nafsunya dalam beragama. Maka menggibah mereka ini dibolehkan dalam syariat kita. Sebagaimana penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah taala, ada enam ghibah yang diperbolehkan. Selain dari itu tidak diperkenankan. Kemudian fal qawlu fihi laisa bi ghibatin indahum ma'a jamaah dengan tetap bersama pemimpin kaum muslimin wa ta'afful fil ma'kali wal mashrab. Kemudian menjaga makanan dan minuman kita dari yang halal, pakaian kita dari yang halal, berusaha untuk berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar, berpaling dari orang-orang jahil sampai kita ajarkan mereka dan jelaskan kepada mereka kebenaran. Kemudian wal madhab i'tiqadi ammatil hadith alladzina lam tashunhum bid'atun walam talbashum fitnatun Inilah madhab ahlus sunnah ashabul hadith. yang tidak tercampuri oleh fitnah, yang tidak tercampuri oleh berbagai macam perkara-perkara baru di dalam agama ini. Inilah dia contoh-contoh dari akidah dan dari akhlak ahlus sunnati wal jamaah. Maka para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, akidah dengan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Jadi orang tidak bisa mengatakan, wah kalau ini orang ini akidahnya baik tetapi akhlaknya kurang baik. Tidak bisa. Atau ada orang, oh ini akhlaknya baik. Tetapi terhadap Allah tidak baik, terhadap Rasul tidak baik. Ini tidak bisa dikatakan demikian. Karena yang namanya akhlak dengan akidah ini, dia adalah satu kesatuan. Yang tidak bisa untuk dipisahkan. Ya, dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Dia adalah iman. Maka lihat, Ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan yang namanya akhlak tadi dalam kitabul aqidah. I'tiqad ahli sunnah. Aqidatus salaf ashabil hadith. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Para hadirin rahmat Allah Azza kesimpulan dari apa yang kita ambil tadi adalah yang pertama, manzilatu husnul khuluq minad din kedudukan akhlak yang mulia dalam agama ini dia adalah memiliki peran yang sangat utama. Di Makkah 13 tahun itu akidah bersama akhlak. Barulah tahun ke-10 baru datang perintah salat. Kemudian yang kedua, wasfullahi ta'ala nabiyahu bil khuluqil azim. Ayat suratul qalam mensifati nabinya dengan akhlak yang agung akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa kana khuluquhu?" Kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Nabi itu adalah Quran berjalan. Kemudian faedah yang ketiga, hasrun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'tsatahu bi'itmami makarimil akhlaq. Nabi alaihi salatu wasallam membatasi dan memfokuskan bahwasanya dia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka pelajari akhlak ini para hadirin. Pelajari adab ini para hadirin. Tentunya dengan mempelajari sejarahnya Nabi saw, Alaihi Wasallam, kita tahu bagaimana akhlak Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang keempat, layak mulu wa abdin wa insahat tiqatuhu illa bihusnil khuluq. Tidak akan sempurna iman seseorang meskipun akidahnya baik kecuali harus akhlaknya mul mulia. Ini barometer timbangan kapan orang itu imannya sempurna kalau akhlaknya baik. Di samping akidahnya harus baik. Kemudian faedah yang kelima. Tataba'a ahlus sunnah wal jamaah li dzikri al akhlaq fi usulil mu'taqad. Imam-imam ahlus sunnah selalu menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang akhlak yang mulia dalam kitab akidah. Maka tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak, tidak bisa dipisahkan. Tidak akan baik akhlak seseorang kalau akidahnya tidak baik. Tidak pernah akan baik pada hal itu. Maka ini pentingnya belajar akidah salaf, akidahnya Nabi SAW dan para sahabatnya atau dikenal dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang bersumber dari kitab Allah yang bersumber dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sesuai dengan pemahamannya generasi terbaik dari umat ini sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam janib as-suluk wal akhlaq juz'un la yatajazza'u min manhaji ahli sunnati wal jamaah. Sisi akhlak bagian yang tidak bisa terpisahkan dari metode ahlus sunnah wal jamaah. Dari ya manhaj dan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Akhlak tidak bisa dikesampingkan para hadirin. Sampai Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, karena sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-adab kama yu'allimuna surat al-Qur'an." Nabi alaihi wasallam mengajarkan kami adab sebagaimana Nabi mengajarkan kami surat Al-Qur'an. Dan para ulama kita sebelum mereka belajar ilmu belajar adab dulu, belajar akhlak dulu. Kemudian faedah yang terakhir, hajatul muslimina ammatun wa ahlus sunnati khassah takmil akhlaqi wa ta'mi wa tahsiniha waltizamil ubudiyah al-khalisah tabaraka wa ta'ala. Kebutuhan kaum muslimin secara umum, ahlu sunnah secara khusus untuk menyempurnakan akhlak mereka dan memperbagus akhlak mereka dan dengan konsisten selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, antara akhlak dengan akidah tidak bisa untuk dipisahkan. Tidak bisa kita mengatakan orang ini akhlaknya baik tetapi akidahnya sayang masih berbuat kesyirikan kepada Allah tidak bisa. Mesti dia akidahnya baik di sana baru akhlaknya akan baik. Karena akhlak bukan hanya sebatas sesama manusia, tetapi yang paling utama akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasul SAW baru akhlak kepada sesama makhluk ini. Demikian para hadirin yang dirahmati Allah azza wajalla, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat أقول قولي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Ada tanya jawab? silakan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas dari materi yang disampaikan. Allah Ta'ala ala wa ala. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Bagaimana kalau orang-orang kafir menyampaikan salam kepada orang Islam? Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Fa idza sallamu alaikum faqulu wa alaikum. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi kalau mereka mengucapkan salam jawab dengan wa alaikum. Baik. Namun ada asbab hadis ini, yaitu datang Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Assalamualaikum. Perhatikan lafaznya, Assalamualaikum. Didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha, nggak sabar Aisyah ini, kurang ajar ini Yahudi ini. Apa katanya? Waalaikumsalam wal la'nah ikhwatal qiradah wal khanazir. Atas kalian laknat wasam dan kematian saudaranya kera dan babi. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah, sabar, sabar Aisyah, sabar katanya. Sabar. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu menyertai segala sesuatu mesti akan indah dia. Wa manusia minhu illa syana. Kalau lembut itu dicabut dari sesuatu maka akan jelek dia. Apa kata Aisyah Ya Rasulullah, apa sami'ta ma taqu ma yaqulun? Apa engkau tidak dengar apa kata mereka tadi? Qad radattuhu. Aku sudah jawab wahai Aisyah, waalaikum. Ya, kalau dia mendoakan Nabi celaka, Nabi jawab waalaikum, kalian juga. Baik. Ini tentu ketika salamnya tidak jelas karena tadi jelas mengatakan assalamualaikum. Maka kita hati-hati nih para jamaah. Salam itu jelas. Ini terutama nulis, nulis SMS nih, ASS. Amerika Serikat. Ini tidak benar. Nabi SAW sebutkan, sebagaimana dibawakan dalam silsilah sahih, Assalamu ismullah, wada'ahu fil ardi, fa'afsus salama bainakum. Assalam itu adalah nama Allah yang Allah letakkan di bumi ini. Sebarluaskanlah dia di antara kalian. Jadi nama Allah ini tidak boleh disingkat-singkat. Ada lagi nulis, askum. AS, S, WR, WB. Apa artinya ini para jamaah? Salam itu nama Allah. Nama Allah nggak bisa disingkat. Dan kalau menyingkat nama Allah ini adalah ilhad. Menyeleweng namanya dalam dalam asma sifat. Gak boleh. Nah, ada aturan dalam menulis surat khusus ya. Kalau kita bermajlis seperti ini, memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Dalam surat ada dua cara. Sebagaimana suratnya Nabi Allah Sulaiman dan ini dibawa oleh para ulama kita dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh mengatakan Assalamualaikum warahmatullah ini kepada ya kepada kaum muslimin tapi ya atau Salamun alaikum warahmatullah dan penutup wassalam ini khusus untuk surat menyu menyurat jangan ASS ini nggak ada artinya bahkan kalau dicari kamus AS ASS ini artinya pantat para jamaah. Coba baca di kamus bahasa Inggris itu. As itu artinya pantat. Nah, salah mereka ini kalau tidak jelas cukup dengan wa'alaikum. Tapi ketika dia jelas, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan juga mauquf dari Ibnu Abbas. Kalau jelas assalamualaikum, tidak mengapa kita jawab waalaikumsalam. Karena bentuk keadilan. Wa idha huyitum bi fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan ucapan selamat, maka apa? Fahayyu bi ahsana minha, berikan dia ucapan yang lebih bagus lagi atau rudduha atau yang semisal. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dengan sanad yang sahih sampai beliau, "Lau qala li Fir'aun barakallahu fika, laqultu wa fika barak, walakin qad mata." Andai kata Fir'aun berkata kepadaku, kata sahabat yang mulia Abdul Abbas, Barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu. Saya akan jawab kata kepada Firaun, wa fika barakallah dan engkau pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa boleh buat Firaun sudah mati dan celaka. Ini menunjukkan bahwasanya kalau jelas salamnya assalamualaikum boleh dijawab dengan waalaikumsalam. Tapi untuk memulai tidak ada jawab jalan sama sekali. Tapi kalau tidak jelas, Assalamualaikum. Cukup dengan wa'alaikum. Hada huwa Allah ta'ala ala wa'ala. Silakan ada lagi. Taib. Taib. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih juga eh, diriwayatkan dari Imam Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Siapa yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Fa'il lam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lidah. Fa'illam yastati qalbihi Kalau tidak mampu maka dengan hati. Wadhalika ab'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Para ulama kita memperincikan yang namanya falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Ini tentunya dalam kekuasaan kita. Kita sebagai orang tua, anak kita berbuat maksiat, boleh kita hantam dia. Karena itu kekuasaan kita. Tapi untuk main hantam terhadap orang umum, tidak. Karena apa? Ada dawabit, ada kaidah lagi dibawakan oleh para ulama kita, kaidah al-amru bil ma'ruf wan munkar. Di antaranya Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, "Liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari laisa munkaran." Hendaklah mengajak kepada yang baik itu dengan cara yang baik dan mencegah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin." Janganlah kalian mencaci maki orang-orang menyembah selain Allah yang akibatnya mereka akan mencaci maki Allah. Maka kalau kita ingin merubah kemungkaran akan menimbulkan kemungkaran lebih besar, haram dirubah. Dengan tangan tentunya. Tapi dengan lidah itu kita mampu nasihati, harus nasihati. Dan hati mesti ingkar. Kalau tidak ada ingkar dalam hati, maka ini tidak ada i, iman. Ini kembali kepada tangan ini yang pertama ini. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Nabi SAW ingin merubah bentuk Ka'bah, tidak seperti bentuk yang sekarang. Yaitu pintunya dua, kemudian menempel di tanah, kemudian Al-Hijir, Hijir Ismail yang bentuknya seperti letter U itu masuk di dalam bangunan Ka Ka'bah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la hadamtul ka'bata wa la ala wa la ala qawaid Ibrahim. Andai kata kaummu tidak baru masuk Islam, wahai Aisyah, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah, aku bangun dia seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Ini apa? Nabi khawatir jangan-jangan yang baru masuk Islam bubar dari Islam. Maka apa? Itulah dia kaidahnya amar ma'ruf nahi mungkar ini ala darajat bertingkat-tingkat. Dan juga melihat kaidah yang lain, jangan sampai merubah kemungkaran memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Pejabat atau yang lainnya, kita lihat berbuat mungkar kembali kepada derajat yang tadi. Dan orang ini apakah dengan kita merubah dia berbuat mungkar, dia berjerah dengan kita ingatkan, kalau dia jerah ingatkan, tetapi tetap dan inilah dia indahnya akhlak ahlu sunnah wal jamaah mengajak kepada yang ma'ruf dengan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar bukan dengan cara kemungkaran. Maka lihat Nabi saw bagaimana perangai beliau. Ada sahabatnya yang makan pakai tangan kiri. Apa kata Nabi saw? Ya fulan, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan. Apa kata orang? La Sombong dia. Aku nggak bisa. Kalau la mudahan kamu tidak bisa. Akhirnya langsung tidak bisa diangkat tangannya. Ya, yang kanan tidak bisa diangkat, langsung stroke. Kemudian bagaimana Nabi SAW menegur orang Badui? Orang Badui para hadirin. Orang Badui yang kencing di masjid. Masuk masjid ngacar, buka. Ngacar. Sahabat mah, mah, mah. Woi, woi. Nabi SAW dauh, biarkan. Setelah selesai dipanggil, ya fulan, inna hadal masjid lam tubna li hadza. Masjid ini tidak dibangun untuk kencing. Innama huwa lidzikrillah. Ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sahabatku ambilkan satu ember air, siram. Langsung apa kata orang ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah rahmatilah aku bersama Muhammad, yang lain jangan katanya. Kenapa sikap beliau? Padahal sama-sama melarang, Nabi melarang, sahabatnya juga melarang. Tapi cara yang berbeda, bagaimana? Silahkan huwa taala ala wa Silakan ada lagi. Iya. Ini dulu. Hmm. Pertama, dari satu sisi yang namanya ikhtilaf sunnatullah fi khalqihi sunnah Allah pada makhluknya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuh. Senantiasa mereka berselisih ya, illa man rahima rabbuh kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ikhtilafnya segi apa? Apakah ikhtilafnya masalah ijtihadiyah atau ikhtilafnya dalam masalah usul akidah kalau ikhtilaf dalam masalah akidah ini tidak ada toleransi. Mesti wajib dia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sahabatnya dalam hadis dari riwayat Imam Al Hakim. Ketika ya Abu Waqid Al Laythi radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Dia berangkat perang ke perang Hunain. Begitu lewat dilewati orang-orang musyrikin sedang menggantung senjatanya di pohon bidara supaya senjatanya menjadi sakti. Langsung Abu Abu uh, Waqid mengatakan, "Ij'alana dzat anwat kama lahum dzat anwat." Ya Rasulullah, buatkan kita juga tempat menggantung senjata seperti mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Allahu Akbar. Innaha sunan kultum. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kama qalat Banu Israel Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Latarkabunna sunana man kana Nabi takbir kaget. Demi Allah apa yang kalian perbuat ini seperti persis apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Nah di sini apa? Masalah akidah, masalah tauhid, prinsip, gak ada namanya toleransi. Harus diingatkan kembali kepada jalan yang benar. Adapun masalah istihadiyah, yang ada akhwarat dari kalangan para ulama kita, yang mana sifatnya antara rojih dan marjuh, ini lebih kuat, ini kurang kuat. Maka di sini ya kita tetap saling nasihati, berusaha mengambil dalil yang terdekat kepada kebenaran tersebut. Seperti ada yang turun pakai lutut, ada yang turun pakai tangan, ini tidak bisa kita akan mencela satu sama lain. Tetapi sikap kita, mari kita duduk, eh, coba kita teliti dalilnya malah lebih kuat. Itu tidak menjadi masalah. Ya, sebagaimana imam kita ada yang memandang batal wudhu bersentuhan dengan wanita, tidak batal wudhu dengan bersentuhan dengan wanita. Tetap mereka berjalan baik. Ya, karena apa? Bukan masalah prinsip, bukan masalah aki, akidah. Meskipun tetap kita harus membuka diri untuk mengambil yang terdekat kepada kebenaran kepada hadis. Sebab sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza sahal hadithu fahuwa madhhabi." Kalau ada hadis sahih itulah madhhabku. Kemudian juga Imam Abu Hanifah dan mengatakan, la yahillu li ahadin an yuftiya bi kalamina ma lam yadri min aina akhadnahu. Haram seseorang berfatwa dengan ucapan kami kalau mereka tidak tahu dari mana dalil kami. Maka ini pentingnya para jamaah kita ini pelajari agama ini dari sumbernya. Tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan, tidak tahu dalil. Pelajari dalil tersebut. Apalagi sarana sekarang begitu mudah. Internet, segalanya mudah. Kitab-kitab banyak dicetak. Tetapi tinggal selektif apa tidak kita ini. Supaya jangan menjadi lailin, Pencari kayu bakar di malam hari. Ular juga ditangkap. Dikira kayu. Ya. Ada huwa Allah ta'ala ala wa Naam. Hmm. Hmm. tetap yang namanya kemungkaran itu ada bawabitnya. Karena kalau dibiarkan perorangan atau yang lainnya untuk berbuat, bagaimana kaconya suatu negeri? Tak bisa para hadirin. Ya. Maka disinilah pentingnya apa? Penyadaran umat ini kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya tegas dalam amar ma'ruf dahi mungkar. Kita ini hanya mengandalkan tenaga di saat ini, tidak mengandalkan doa. Sementara yang namanya ibadah kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, seluruh ibadah Allah kaitkan dengan bantuan kepada Allah. Iyaka na'budu budu Iya kan, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ini apa rahasianya kok digandengkan? Orang nggak bisa ibadah tanpa dia minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disyariatkan hayyalas shalah la haula wala quwata illa billah. Maka kalau setiap kelompok akan buat amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kacaunya negeri ini para jamaah? Ingat, amar ma'ruf nahi munkar ini mesti ditegakkan. Tetapi untuk sikap anarkis dan berusaha tidak ada jalan bagi pribadi, bagi golongan. Ini adalah haknya penguasa. Penguasa tidak berbuat, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada urusan. Yang penting minimal kita ingkar dengan apa? Hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Adapun dengan tangan ini perinciannya besar dibuat oleh para ulama kita bahwasanya orang yang punya kekuasaan. Karena apa? Sama eh, sama hukumnya dengan al-qisas sama hukumnya dengan rajam dan semisalnya. Kalau dibiarkan setiap orang akan melakukannya, tidak pernah akan ada keadilan di dalamnya. Maka sebabnya ulama ahlu sunnah wal jamaah meletakkan dalam kitab-kitab mereka yang namanya iqamatul hudud, menegakkan hukuman-hukuman, zina, mencuri, merampok dan yang lainnya ma'a walil amri bersama penguasa. Kalau penguasanya tidak menjalankan, ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap berusaha menasehati. Nabi alaihi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya Sunnah, "Man arada ayan sahli di sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan terang-terangan. Waliyakhudz biyadihi ambil tangannya, fa in qabila faqad fadzaka wa illa faqad addama alaihi. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti sudah lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, Jam berapa? Se sebentar dulu. Syuruh tidak jam 7. Kalau di tempat kita ini syuruknya sekitar jam 5.58. Iya, sudah lewat sudah ini. Hmm. Tidak bisa dipatok dengan jam ya, artinya ya berubah-ubah. Nah, sholat hmm. duha, hmm. Baik, saya pernah ditanya hal ini dan saya merujuk kepada hadis Nabi saw dan penjelasan para ulama kita. Syuruk ini dialah awal waktu duha. Syuruk ini awal waktu duha. Cuma dikatakan dia syuruk karena kita duduk setelah sholat subuh berzikir sampai terbitnya mata matahari. Maka dikatakan dia syuruk. Adapun duha hatta nggak duduk juga di rumah kan tetap boleh. Dan waktunya semakin panas sebelum waktu larangan itu yang paling afdal. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak taubat kepada Allah ketika anak unta kepana kepanasan. Jadi syuruk ini adalah karena ada kaitannya dengan salat subuh, berzikir tidak keluar dari masjid sampai terbit matahari dan dia awal waktu duha. Hadza wallahu taala Nah. Boleh sholat duha, boleh lagi sholat duha. Jadi syuruk ini kaitannya dengan sholat subuh, nyambung. Adapun duha tidak ada kaitannya dengan sholat subuh. Yang penting pada waktunya. Dan syuruk hanya dua rakaat. Pahalanya haji dan umrah. Kalau duha ini bisa delapan ya sampai 8 bahkan Nabi SAW pernah sampai 2 12 tapi maksimal ini 8 minimal hanya 2 ini bisa menyedekahkan persendian kita yang di badan ini yang jumlahnya 360 karena mesti tiap hari mesti disedekahin pada jamaah kalau mau sedekah pakai uang dong habis uang kita ya ngeluarin 10 ribu aja berat <laughs> ya Cukup dengan dua rakaat kita sudah menyedekahkan kita punya persendian yang jumlahnya 360. Allah taala ala Ya. Bagaimana akhlak kita terhadap pemimpin kafir yang tidak adil kepada kaum muslimin? Pertama, kalau kaum muslimin mampu untuk menurunkannya dengan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, boleh. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan illa antara minhum kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kalian boleh menurunkannya itu ketika kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian punya bukti dari Allah Subhanahu wa taala dia kafir yang nyata. Tetapi tidak boleh sampai menimbulkan mudarat yang lebih lebih besar. Kalau akan menimbulkan mudarat lebih besar mana dia? Dia punya tentara, kita hanya punya pisau dapur. Kan ini namanya tidak makul. Ya, nggak kena diakal sudah ini. Maka kalau terjadi seperti itu apa? Sabar. Dan tidaklah Allah menguasakan kita pemimpin kafir melainkan karena kita ini tidak baik. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib datang kepadanya orang-orang karena di zamannya mulai kacau. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, kenapa di zaman Abu Bakar Umar tuh tenang katanya nggak ada ribut-ribut kok sekarang ini kacau katanya. Apa katanya Ali bin Abi Thalib? Ya di zaman Abu Bakar Umar tuh yang jadi rakyat Ali. Zaman sekarang jadi rakyatnya kamu. Ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian yang zalim di atas yang zalimnya karena ulah perbuatan mereka. Kemudian datang orang-orang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri ketika Hajjaj berkuasa. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi bagaimana jahatnya para hadirin? Apa kata eh, Hajjaj? Sesungguhnya ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menguasakan hajjaj atas kalian melainkan karena perbuatan kalian sendiri. Maka ucapan ulama kita kama takununa yuwalla alaikum sebagaimana kalian itulah pemimpin kalian. Jadi pemimpin itu cermin dari rakyatnya. Nggak mungkin akan naik pemimpin yang jahat kalau rakyatnya baik. Nggak mungkin pada jamaah. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Ya. Nah sikap kita seperti itu kita bersabar. Jikalau kita tidak mampu untuk menggantikannya dengan yang muslim. Ya. Jikalau akan kalau diturunkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena ingat terbunuhnya nyawa seorang muslim. Tumpahnya darah seorang muslim. Ya, ini lebih dahsyat ketimbang hancurnya dunia. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La zawalu dunya indallah khairun min antus fakadami mri' muslim." Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah ketimbang ditumpahkannya nyawa seorang muslim. Ya kalau kita akan melawan pemimpin otomatis kita berhadapan dengan badan.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 Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.